Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Masih kita dalam pembahasan isim-isim. Telah kita lewati beberapa isim, diantaranya isim mufrad, isim musanna, jamak mutakar salim, jamak mu'anat salim, dan jamak taksir. Dan sekarang kita menginjak isim yang berikutnya yaitu al-asma'ul khamsah, yaitu halaman 9. Al-asma'ul khamsah yaitu isim-isim yang lima. Kenapa dikatakan isim-isim yang lima? Dikarenakan isim tersebut telah ditentukan dan terbatas hanya lima kata, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Abuka bapakmu, akhuka saudaramu, hamuka e, iparmu, fuka mulutmu, zumalin yang memiliki harta. Ini lima yang telah ditentukan. Adapun pada abuka yaitu dengan wawu maka ini dalam keadaan marfo yaitu pada keadaan marfo sehingga ketika ada faktor yang mempengaruhi dia harus mansub maka dia berubah menjadi alif abaka akhaka, hamaka, faka, zamalin. Ketika ada faktor yang mempengaruhi kata tersebut harus majrur, maka berubah dengan ya. Abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Adapun perubahan tersebut, kapan dia harus wawu, yaitu abuka, kapan dia alif, abaka, dan kapan dia harus ya, abika, maka ada bab tersendiri dalam pembahasan ini. Marfu, mansub dan majrur insya Allah ana terangkan pada babnya. Sekarang kita hanya mengetahui ya, sekedar mengetahui bahwasanya asmal khamsah mempunyai tiga keadaan yaitu dengan wau abuka, dengan alif abaka dan dengan ya abiga. Kemudian pada asmal khamsah yaitu isim-isimnya atau kata-katanya, itu ada susunan abu dan ga. Adapun yang telah ditentukan, yaitu lima yang ditentukan adalah kata yang pertama, yaitu abu, aku, hamu, fu, dan du. Adapun kata setelahnya, yaitu ga itu bisa berupa isim zomir dan zohir abuka ka di sini adalah isim dhamir. ka di sini juga isim dhamir. Bisa juga berupa isim yang zahir seperti dalam tamrin Abu Bakrin, maka Bakrin di sini adalah zahir. Abu Dawud Aku Aliyin. Maka dhamir ka tersebut pada Abu ka ka dhamirnya bisa diganti dengan isim yang zohir. Bisa nama-nama orang, nama orang dan yang lainnya. Demikian. Untuk tamrin dikerjakan. Anda beri contoh. Satu kata yaitu Abu Bakrin dikerjakan. Ij'al ma ya'ti kama dhukiro. Jadikan kata-kata berikut ini seperti yang disebutkan. Abu Bakrin, yaitu menjadi Aba Bakrin dan Abi Bakrin. Kemudian yang sisanya Abu Dawud, Aku Aliyin, Abu Hurairah, Zu Ilmin, Zu Fadlin, Abu Sa'id, Abu Talib dikerjakan. Kemudian isim yang berikutnya adalah al-maksur, yaitu isim maksur. Apa itu isim maksur? Huwa kullusmin mu'rabin akhirhu alifun lazimatun. Isim maksur adalah setiap isim mu'rab yaitu setiap isim yang dapat berubah pada akhir kata tersebut dikarenakan amil yang masuk, yang akhirnya adalah alif lazimah. Anak ulangi, setiap isim yang mu'rob, yaitu setiap isim yang dapat berubah-berubah pada akhir kata tersebut dikarenakan faktor yang masuk, yang isim tersebut akhirnya adalah alif lazimah. Misalnya, contohnya, al fatah maka pada akhir kata tersebut adalah alif lazimah. Yaitu huruf setelah ta, al-fata, al-wuspo, al-mustafa, al-huda, Musa, Aisa. Pada akhir kata-kata tersebut adalah diakhir dengan alif lazimah. Alif la lazimah. Al-fata, pemuda, al tengah, al-mustafa,